بسم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya, orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.